رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah atas segala anugerah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Ia berikan kepada kita di dalam perjalanan kita mengarungi kehidupan kita di permukaan bumi ini. Tidak akan bisa seorang hamba melakukan aktivitas sekecil dan remeh apapun aktivitas tersebut di matanya kalau tidak didukung oleh rahmat, nikmat, anugerah dan kasih sayang Allah tabaraka wa taala kepada dirinya. Seorang insan bergantung 100% kepada Allah subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u Allah. Wahai sekalian manusia Kalian itu adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Sesungguhnya Apapun yang kita anggap Bisa kita lakukan Tidak akan bisa kita lakukan Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Tidak kemudian memberikan kepada kita Rahmat dan kasih sayangnya Bahkan untuk berjalan pun kita tidak akan kuat kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah mencabut rahmat dan kasih sayang itu daripada kita. Salah seorang daripada ikhwan kita menyatakan bahwa ada sekitar 2 cm atau 3 cm syaraf di kepala orang tuanya yang bermasalah. Itu menimbulkan kelumpuhan di dalam hidupnya. Efek daripada saraf yang rusak tersebut adalah lumpuh tidak bisa berjalan. Itu hanya dua atau tiga senti saja di dalam syaraf. Efeknya adalah kaki yang tidak mampu untuk berjalan. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut sesuatu nikmat daripada hambanya. Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat sesuai dengan apa yang ia inginkan dan seluruh yang Allah inginkan di dalam takdirnya adalah adil. Hanya kadang manusia dengan sifatnya egois menyalahkan Allah dan tidak ridho dengan takdir Allah. Tabaraka wa ta'ala. Semoga di dalam perjalanan kehidupan kita kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat bahwa kita merasa senantiasa butuh 100% kepada Allah. Ketika hilang dari diri kita, ketergantungan kita kepada Allah 100% itu, maka ketika itulah berhasilnya syaitan masuk melalui pintu kekurangan tersebut. Seandainya kekurangan ketergantungan itu 10%, ketergantungan 90%, kekurangan ketergantungan 10%, ketergantungan 90% dan kekurangannya 10%, di 10% itulah syaitan akan. Kalau kekurangannya 50%, maka 50%. Maka kalau kekurangannya 70%, ketergantungan kepada Allah hanya 30%, maka di 70% itulah syaitan akan bermain dan akan mempermainkan kita di dalam kehidupan kita. Maka lihat Manusia-manusia yang tidak pernah merasa butuh kepada Allah dipermainkan oleh syaitan di dalam hidupnya. Dan ketika Anda lupa kepada Allah, Allah akan lupakan Anda. Nauzubillah min dzalik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Nasullaha Mereka telah lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepada mereka. Janganlah kamu seperti orang-orang yang telah melupakan Allah. Allah jadikan mereka sendiri lupa tentang dirinya. Subhanallah. Orang yang lupa kepada Allah, Allah jadikan dia lupa untuk kepentingan dirinya. Lihat ketika dirinya butuh jauh daripada alkohol, dia malah masukkan alkohol ke dalam tubuhnya ketika dirinya membutuhkan jauh daripada narkoba, dia malah konsumsi narkoba tersebut. Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Wa ala hadha faqis. Di atas hal yang semisal ini buatlah kiasan. Semakin orang lupa kepada Allah, semakin orang itu tidak akan peduli kepada dirinya sendiri. Kenapa? Dia hanya mengikuti keinginan syahwatnya, dan lupa menakar apakah keinginan syahwat itu mendatangkan petaka bagi tubuhnya atau akan mendatangkan manfaat. Maka sejauh ketergantungan kita kepada Allah, sejauh itu pula Allah akan sadarkan kepada kita hal yang bermanfaat untuk diri kita. Dan ketika kita mulai melupakan Allah, maka sejauh itu pula Allah akan membuat kita lupa akan kemaslahatan diri kita sendiri. Baik, bersama kitab Kasyfus Syubuhat kita masih di deretan-deretan dalil yang membantah adanya sekelompok orang yang memahami melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah salat dan zakat puasa dan berhaji cukup menolong dan membantu orang bertahan di atas agama Islam walau dia melakukan kesyirikan kita masih dalam poin-poin membantah pendapat tersebut. Dia lakukan sebuah poin kesyirikan. Lalu dia merasa dirinya merasa dirinya masih muslim karena dia masih bersyahadat, karena dia masih salat, karena dia masih zakat. Padahal tegas Allah menerangkan kalau Anda melakukan kesyirikan, hapus seluruh amal saleh yang Anda lakukan. Namun dia masih merasa dirinya bermanfaat dengan sholatnya. Bermanfaat dengan syahadatnya. Padahal dia telah batalkan syahadat itu dengan perbuatan kesyirikan atau kufuran yang telah dia lakukan. Dalil yang kelima pada kesempatan yang kali ini adalah wa yuqalu Dan dikatakan juga jawaban atas orang-orang tadi Banu Ubaid Al-Qaddah Banu Ubaid Bani Ubaid Al-Qaddah Alladina malakul wal wa Misr Fi zamani Bani Al-Abbas Yang mana mereka telah menguasai Maroko Dan Mesir Di zaman Bani Abbas Khilafah Bani Abbasiyah Kulluhum semua mereka Yashhaduna an la ilaha illallah bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah wa yad'un al-Islam mereka mendakwahkan dirinya pemeluk agama Islam wa yusalluna al-jum'ata wal jamaah lalu mereka mendirikan salat Jumat dan salat berjamaah falamma azharu mukhalafat syariah tatkala mereka memperlihatkan penyelisihan terhadap syariat fi asya dalam beberapa hal dunama nahnu fihi bahkan hal tersebut lebih rendah dari pembahasan yang sedang kita bahas sekarang dari apa-apa yang kita sekarang berada di dalamnya maksudnya di dalam pembahasan kita sekarang ajma'al ulama sepakat ulama zaman itu zaman Bani Abbasiyah zaman mereka hidup zaman mereka tampil di Maroko dan dan Mesir ala kufrihim ajma'al ulama sepakat para ulama untuk mengkufurkan mereka wa qitalihim dan memerangi mereka wa anna biladahum bilada harbin dan sepakat para ulama untuk memutuskan bahwa negeri mereka adalah negeri yang berhak untuk diperangi wa ghazahumul muslimun sehingga kaum muslimin pun kemudian memerangi mereka hatta stamfadu ma biaidihim min buldanil muslimin hatta stamqadu sampai kaum muslimin menyelamatkan apa yang ada pada tangan mereka daripada wilayah-wilayah daerah kaum muslimin. Banu Ubaid Al-Qaddah hidup di abad ketiga sampai abad keenam. Mereka memiliki kerajaan yang berdiri megah di Mesir dan Maroko mereka sebut dengan kerajaan Fatimiyun. Nisbat kepada Fatimah. Nisbat kepada Fatimah. Berarti mereka memproklamirkan diri mereka adalah Alul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan mereka berdusta atas nasab tersebut. Dan ahli nasab setelah mengkaji nasab mereka tidak menemukan mereka adalah alul bait. Namun nasab mereka berakhir kepada seorang Yahudi. Akan tetapi karena kekuasaan adalah kekuasaan dan kekuatan adalah kekuasaan, mereka mampu untuk mengecoh masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah alul bait keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan atas nama keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menyebarkan pemahaman yang salah di dalam agama Islam Masyarakat muslimin Syaitan faham Sefaham fahamnya bahwa umat Islam memiliki kecenderungan hati untuk mencintai keluarga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setan bahkan juga lebih paham daripada itu bahwa mencintai keluarga Rasul diperintahkan oleh agama Islam. Akhirnya Syaitan ingin menipu manusia dari jalan kecintaan kepada keluarga Rasul. Yaitu dengan menanamkan cinta yang berlebihan kepada keluarga Rasul. Sehingga menjadikan mereka adalah orang seolah-olah tanpa dosa dan aib. Dan orang-orang yang kata-katanya harus diikuti apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan dan apapun yang dia fatwakan. Dan itu batin. Bahwa keluarga Rasul wajib kita cintai dengan syarat dia berjalan di atas metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kemudian dia sendiri yang menyeberangi dan menyalahi metode kehidupan Rasul, maka dosa bagi dirinya lebih dahsyat. Karena dia keluarga Rasul, kenapa tidak mengikuti Rasul mereka yang juga keluarganya? Pertanyaan kadang datang di benak sebagian kaum muslimin zaman sekarang. Apa mungkin keluarga Rasul dan garis keturunan Rasul masih ada? Jawabannya iya. Dan itu akan ada sampai akhir zaman. Bahwa kemudian Al-Mahdi yang diutus oleh Allah di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, min itrati, dari garis keturunanku. Kalaulah Imam Mahdi di akhir zaman, berasal dari garis keturunan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanda bahwa nasab itu masih bertahan sampai sekarang. Ada. Dan saya pernah bertemu dengan seorang teman di bangku kuliah berasal dari Yaman. Dia menyatakan dirinya adalah garis keturunan Rasulullah SAW dan saya tidak menaruh curiga kepadanya. Cuma saya ingin tahu nasabnya. Dan saya kemudian mengatakan kepadanya, saya tidak percaya sampai kamu bawakan nasabmu kemari. Ketika dia pulang, dia pun datang setelah liburan membawakan nasabnya yang hampir satu lembar kertas folio. Yang kemudian nasabnya berakhir kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Hussein anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Terbukti bahwa dia memang adalah garis keturunan Rasul kita tercinta salawatu rabbi wa Ketika seorang muslim mengetahui bahwa si fulan keluarga Rasul, dia harus lebih mencintai orang itu daripada muslim yang lainnya. Dengan syarat orang itu adalah mukmin, orang itu adalah muslim yang baik. Namun kalau dia sendiri yang menyeberangi dan menyalahi syariat Rasul, tidak ada arti daripada persaudaraan atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Namun orang-orang yang jahat yang ingin menanamkan suatu makar ke dalam agama Islam tahu persis umat Islam mencintai keturunan Nabi mereka. Dari kemudian itulah syaitan ingin menjebak orang ke dalam kesalahan. Baik garis keturunan Rasulullah SAW ia pengaruhi untuk mendakwahkan yang batil atau orang-orang yang memang batil diprogram oleh syaitan untuk mengaku mengaku mengaku mengaku jadi keturunan Rasul dan kemudian mendakwahkan yang batil dan alangkah banyaknya mereka. Dan kita tidak bisa gampang percaya bahwa mereka adalah keturunan Rasul sampai mereka bisa membuktikan dan ahli nasab berbicara. Apabila mereka berada di daerah Arab sampai sekarang Arab itu masih mempertahankan nasab mereka dia orang Arab sekarang itu tahu nasabnya sampai ke zaman-zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak ada di negeri kita. Kita ditanya ayah kita yang keempat saja kita nggak tahu. Siapa yang tahu ayahnya yang keempat sekarang? Ayahnya, kakek, ayah kakeknya, kakek kakeknya. Empat. Siapa yang masih tahu? Siapa nama kakek kakeknya? Berarti ayah yang keempat, ayah yang pertama ayah kita, ayah kita yang kedua kakek, ayah kita yang ketiga ayah kakek, Ayah kita yang keempat kakek-kakek. Ayah kita yang kelima ayah dari kakek-kakek. Ayah kita yang keenam kakek dari kakek-kakek-kakek. Siapa di antara kita yang tahu sampai ke situ? Empat aja udah putus. Ada yang tahu sampai tiga? Ayahnya, kakeknya, ayah kakeknya. Tahu? Ada? Ada pak? Nah, itu yang paling tinggi nih mungkin sekarang. Kalau kak, ayah kakek dari kakek ada nggak pak? Hah? Enggak. Berarti yang paling tinggi nampaknya di sini saya. Saya tahu sampai yang keempat. Saya anak Jusar, Jusar anak Khalilur Rahman, Khalilur Rahman anak Abdul Jamil, Abdul Jamil anak Abdul Salam. Sampai di situ saya berhenti. Tidak bisa melacak lebih daripada itu. Tapi orang Arab bisa men men menukilkan nasab mereka sampai kepada Rasul. Kalau sudah sampai kepada Rasul, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan. Dan Adnan setelah Adnan terjadi ikhtilaf para ahli nasab. Tapi mereka sepakat ini garis keturunan Ismail alaihissalam. Siapa ayahnya tadi perbedaan pendapat. Tapi mereka sepakat ini cucu daripada Ismail alaihissalam. Lihat ketika dari Rasul sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Berarti kalau dia sekarang sampai kepada Ali, berarti sudah sampai kepada Nabi Ibrahim nasabnya. Salah satu kelebihan orang Arab adalah kaum yang selalu menjaga nasabnya. Sehingga di negeri kita ini jarang orang menulis nasab. Kalau ataupun ada di daerah Minang nasab ibu yang di <laughs> bukan nasab ayah. Ayah hilang bagaikan ditelan ombak pantai Padang. Habis Syaitan kemudian dengan menyamarkan orang yang bejat kepada alul bait berhasil menarik hati kaum muslimin. Akhirnya mereka perlahan tapi pasti berkuasa, menguasai Mesir dan menguasai Maroko. Kerajaan mereka disebut kerajaan Fatimiyun. Nisbat kepada Fatimah buhtanan dengan cara berdusta. Bahkan mereka nasab mereka kata para, para ahli nasab adalah kepada Yahudi. Dan mereka berpahamkan Syiah yang juga dilahirkan oleh seorang Yahudi. Mereka melaknat Abu Bakar dan Umar di jalanan, di masjid-masjid, Ma'asyarul muslimin ketika mereka memperlihatkan di zaman Bani Abbas abad ketiga kesalahan demi kesalahan yang menyalahi syariat tersebut sepakat seluruh para ulama di zaman itu lihat baru zaman abad ketiga bukan zaman sekarang ulama di abad ketiga berarti ulama-ulama di zaman Imam Syafi'i Imam Imam Bukhari atau generasi setelah Imam Bukhari. Murid-murid daripada Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari wafat pada tahun 256 rahimahullah. Sementara mereka mulai lahir pada abad 290. Berarti generasi daripada murid-murid Imam Syah, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, generasi setelah itu. Sepakat ulama di generasi setelah itu menyatakan kekafiran mereka dan menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam dan menyatakan bahwa daerah mereka berhak untuk diperangi, dikembalikan kepada kaum muslimin. Karena mereka tidak peduli, tidak telah menyalahi beberapa syariat. Bahkan ulama-ulama yang menegakkan sunnah mereka bunuh Bahkan suatu ketika ada seorang yang azan di negeri mereka dengan hayya 'alal falah. Mereka seret di jalanan. Mereka katakan inilah balasan orang-orang yang meninggalkan yang benar lalu mereka sembelih. Karena di dalam pemahaman Syiah hayya 'alal falah tidak boleh diucapkan. Yang boleh diucapkan penggantinya adalah hayya 'ala khairil amal hayya ala khairil amal. Kalau di antara kita semoga tidak, tapi kalau nanti Allah takdirkan sampai ke Iran, itu tidak akan mendengarkan hayya ala falah. Begitu ada seorang ahlu sunnah yang tidak mengerti bahwa negeri itu adalah negeri syiah. Entah bagaimana caranya, mungkin muazinnya tertidur. Ya. Lalu dia pun ada, karena waktu sudah masuk. Lalu di adannya hayya 'alal falah setelah hayya 'alal falah tentunya. Langsung diseret, ditangkap, dihajar keliling kota. Diberitahu ini adalah balasan orang-orang yang menyelisihi kebenaran dan seterusnya lalu dibunuh. Dan pengkhianatan kaum Syiah terhadap umat Islam telah dikenang oleh sejarah dari dahulu sampai sekarang. Hati-hati ketika membaca kitab-kitab sejarah. Karena kitab-kitab sejarah pun telah disusupi oleh racun-racunnya Syiah. Oleh karena itu, nasihat kita kepada kaum muslimin kalau membaca kitab sejarah, membaca kitab sejarah yang dikarang oleh para ulama yang dikenang dengan ilmunya, seperti Ibnu Katsir, kemudian Tarikh At-Tabari, karya Imam At-Tabari ahli tafsir, dan juga Ibnu Hisham menjadi rujukan dalam sejarah rahimahumullah karena menurut para ulama para penulis sejarah itu terbagi kepada tiga kelompok kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang memusuhi sunnah sehingga mereka pun memasukkan racun-racun di dalam sejarah yang mereka nukilkan. Kelompok yang kedua penjilat kepada pemerintah yang ada ketika itu. Sehingga mereka menulis sejarah yang menguntungkan pemerintah di saat mereka menulis sejarah tersebut. Dan me menghujat musuh-musuh pemerintah. Dan itu pekerjaan yang batin. Karena di sini dia tidak menerangkan yang hak adalah hak. Dan kelompok yang tengah adalah kelompok yang benar menurut sejarah sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya dikumpulkan dari riwayat-riwayat yang ada. Dan itulah nama-nama yang telah kita sebutkan Dan kita harus berhati-hati dari orang yang tidak kita kenal mengarang buku sejarah. Karena informasi lama susah untuk dideteksi kebenarannya. Kalau kita salah mengambil buku sejarah, salah kita membaca sejarah, salah kita memahami sejarah. Apalagi kalau kemudian di dalam itu disembunyikan racun-racun berbahaya. Dan itulah yang telah membuat kaum Syiah selama berabad-abad hanyut di dalam mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Uthman dan hampir seluruh para sahabat kecuali empat orang. Karena mereka memegang sejarah yang dikarang oleh ulama mereka dan tidak peduli kepada sejarah-sejarah yang berdasarkan ilmu hadis. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kembali kita kepada pelajaran kita bahwa mereka Fatimiyun juga orang-orang yang menyerukan bahwa mereka adalah umat Islam. Mereka mendakwakan Islam, mereka bersyahadat, mereka salat, mereka zakat, mereka salat berjamaah, mereka Jumat. Salat Jumat dan salat berjamaah dan mereka berhaji, mereka berpuasa. Namun ketika mereka menyelisih syariat, sepakat para ulama untuk menyatakan mereka adalah bukan muslim. Iran dengan pemahaman Syiah yang kental sekarang ini para ulama kita menerangkan masyayikhnya mereka kufar keluar dari agama Islam. Awamnya belum tentu. Karena awam punya hukum yang berbeda dengan alimnya. Dan saya pernah menyaksikan langsung diskusi seorang dosen di salah satu fakultas akidah di Umul Qura dengan seorang Syiah di pelataran Ka'bah. Wallahi demi Allah diskusi yang berada dari dua kutub yang berbeda. Sunnah di mana, Syiah di mana. Setiap pemahaman bertolak belakang hampir 180 derajat. Dan sejarah terputar balik. Oleh karena itu, hati-hati terhadap setiap dakwah yang selalu mengedepankan alul baik. Bukan kita tidak cinta kepada alul baik, Kita cinta kepada alul baik, Tapi ini ciri-ciri dari mereka-mereka yang ingin menjerumuskan umat melalui kecintaan mereka kepada alul baik. Apalagi kalau kemudian tercium aroma oleh kita mulai menyalahkan sebagian sahabat. Jauhi itu. Apalagi kemudian menyebut-nyebut nama madhab Ja'fari. Berarti kontan-kontan mereka adalah syiah. Jauhi. Dan jangan mau diskusi. Jangan mau berdiskusi. Karena orang syiah, dusta adalah senjata. Dan dusta adalah ibadah bagi mereka. Oleh karena itu, untuk apa diskusi dengan orang yang mau berdusta kepada kita? Apalagi ketika kita tidak memiliki senjata yang cukup. Wallahi dosen ini saya perhatikan, dia memiliki data-data yang aktual dari buku langsung Syiah karena program magisternya tentang Syiah. Dan dia mengambil kutipan-kutipan dari buku mereka langsung. Lihat imam kalian si Anu berbicara begini dalam bukunya. Lihat imam kalian si Anu berbicara ini dalam bukunya ini. Lihat imam kalian si Anu berbicara ini dalam bukunya. Namun dasar Syiah pandai berdiskusi. Ada saja jalan dia untuk lari. Saya perhatikan, saya berlagak orang Indonesia bodoh nggak ngerti bahasa Arab. Karena diskusinya tidak resmi, hanya setelah sholat subuh Sepertinya dosen ini orang yang sedang karena ilmunya tentang mazhab Syiah begitu mumpuni dia ingin menyelamatkan saudara-saudaranya yang terjerumus ke dalam itu luar biasa. Sudah punya bukti dari buku-buku mereka pun mereka masih pandai berkilah. Maka masih pandai lari. Karena dusta adalah agama mereka. Mereka mengatakan inna akramakum indallahi Itu artinya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling pandai tukiah. Tukiah itu apa? Berdusta untuk memenangkan agama kita. Masyaallah muslimin. Oleh karena itu <clears throat> lihat Banu Ubaid Al-Qaddah yang mana mereka juga bersyahadat, mereka juga salat, mereka juga berhaji, mereka juga Jumat, mereka juga jamaah. Namun mereka menyelisih syariat. Kata Syekh, dalam hal-hal yang masih di bawah kita. Benci kepada sahabat itu di bawah syirik. Betul tidak? membenci para sahabat di bawah syirik dosanya. Bahkan juga kesalahan mereka adalah menghalalkan menikahi dua dua orang ber, perempuan bersaudara. Fatimiyun di, zaman itu masyhur mereka itu menghalalkan menikahi dua orang bersaudara. Yang di dalam agama Islam jelas-jelas haram. Wa jama'u bainal ukhtaini Illa salah. Jangan gabungkan di antara dua orang bersaudara. Wanita bersaudara, adik beradik jangan gabungkan. Tidak boleh menggabungkannya. Mereka menghalalkan menggabungkan. Di dalam sunnah Rasulullah melarang kita menggabungkan antara bibi dan keponakan. Kalau kita sudah menikahi seorang wanita, maka bibinya baik saudara dari ayahnya saudara perempuan dari ayahnya atau saudara perempuan daripada ibunya haram kita kita nikahi juga sekaligus. Bukan hanya saudara perempuan sampai kepada bibi. Haram. Ya, tidak boleh. Ya boleh jadi antara istri kita dan bibinya lebih muda bibinya daripada istri kita. Betul kan? Mungkin nggak itu terjadi? Sangat mungkin. Istri kita lebih tua daripada bibinya. Sangat mungkin. Kemudian kita berniat menikahi bibinya. Nggak boleh. Memang di dalam di dalam Al-Quran hanya saudari, tapi di dalam sunnah tambahan. Bibi. Amun. Ammatun wa khalatun. Ammatun adalah saudari perempuan ayah. Khalatun adalah saudari perempuan ibu. Nah Rasulullah SAW an tujma abaina baina al mar'ati wa ammatiha wa al mar'ati wa khalatiha. Nabi melarang umatnya untuk menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dari ayahnya dan dengan bibinya dari ibunya. Mereka Fatimiyun menghalalkan itu. Bahkan menghalalkan menggabung dua yang bersaudara. Mereka kafir keluar dari agama Islam. Di televisi pernah dibawakan seorang manusia sombong dengan kekayaannya dari Pemalang. Punya istri sembilan. Ketika dibawa di televisi itu, dia bawa enam orang istri ditaruh di belakangnya di jejer. Ini manusia sombong. Kemudian lebih dahsyat lagi, salah satu dua orang dari dua orang istrinya yang sembilan itu adik beradik. Su'un ala su' Sombong di atas kesombongan, kebodohan di atas kebodohan. Dengan bangganya dia bercerita. Aman, damai. Saya buat rumah, ini rumah istri pertama, ini rumah istri kedua, sembilan. Meniru Rasulullah. Kemudian mau nambah lagi. La ilaha illallah. Mentang-mentang Anda kaya, Anda berhak menerobos syariat Islam, Sepakat para ulama untuk menjadikan syahadat Banu Ubaid tidak ada artinya. Sepakat para ulama untuk menjadikan salat Banu Ubaid tidak ada artinya. Zakat Banu Ubaid, Jumat Banu Ubaid, Jamaah Banu Ubaid tidak ada artinya. Bukan sesuatu yang bisa memberikan bekas, bisa memberikan manfaat kepada seseorang karena kekufurannya. Dan sepakat mereka untuk memfatwakan kepada Bani Abbasiyah memerangi Mesir dan dan Maroko yang mereka kuasai. Akhirnya kekerajaan mereka runtuh pada abad ke-6 Hijriah. Diperangi oleh kaum muslimin. Dan ketika mereka runtuh itu, Ibnul Jauzi rahimahullah mengarang kitab An-Nasru ala Misr, kemenangan terhadap Mesir kemenangan terhadap Mesir. Yaitu ketika kaum muslimi, pasukan Islam, pasukan mujahid fisabilillah merontokkan kerajaan Fatimiyun. Itu adalah kemenangan umat Islam. Karena mereka telah dianggap bukan lagi muslim, menyalahi. Ingat kaum Muslimi, mengingkari satu hukum dari hukum Allah yang kita tahu itu adalah hukum Allah bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Kalau permasalahan itu kita sudah tahu persis itu hukum Allah dan Rasulnya. Lalu berani kita membatalkan hukum itu, cukup satu itu mengeluarkan kita dari agama Islam. Kita tahu sekarang wajibnya menutup aurat bagi wanita. Tahu persis itu hukum Allah, hukum Rasulnya. Lalu dengan sombongnya kita katakan, saya tidak yakin akan wajibnya hukum itu. Cukup satu perkataan ini mengeluarkan Anda dari agama Islam. Karena mengingkari satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran sama dengan mengingkari seluruh ayat. Seperti yang telah kita lewatkan di dalam pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Mereka beriman dengan sebagian kita, tidak beriman dengan sebagian yang lain. Mereka ingin mencari jalan tengah. Tidak bisa. Beriman, beriman secara keseluruhan. Kafir, kafir secara keseluruhan. Tidak ada jalan tengah beriman kepada sebahagian kafir dengan sebahagian. Barang siapa yang ingin kufur terhadap sebahagian ayat-ayat Allah, maka itu sama dengan kufur secara mutlak. Ulaika humul kafirun haqqa. Mereka lah orang yang sebenar-benarnya telah kufur keluar dari agama Islam. Maka bagaimana mungkin Anda menyatakan bahwa kesyirikan yang Anda lakukan tidak masalah karena saya masih syahadat. Bagaimana mungkin kesyirikan yang Anda lakukan, Anda katakan gak masalah karena saya masih sholat. Itu batin. Dan itu pemahaman yang disusupkan oleh syaitan kepada pemahaman Anda bahwa Anda masih muslim tapi di sisi Allah Anda bukan lagi muslim. Kalau memang Anda telah jatuh ke dalam kesyirikan dan Anda tahu itu kesyirikan dan hujah telah tegak kepada Anda, dan tegaknya hujah kepada seseorang ma'asyalul muslimin bukan berarti orang itu nerima baru hujah itu tegak. Asal orang itu sudah tahu itu datang dari Allah dan Rasulnya dan benar ketika itu dia tidak mengikuti itu hujah telah tegak kepada dirinya. Tidak harus sampai kepada dia yakin, dia kemudian nerima, dia kemudian apa namanya? sudah lega dengan hukum yang benar itu lalu dia masih bandel Bukan itu. Asal dia tahu itu adalah hukum Allah dan Rasulnya yang sah, masih dia membantahnya, itu artinya hujah sudah tegak. Dan Allah tahu dia paham atau tidak. Dia mengerti atau tidak mengerti. Karena lisan bisa saja berbohong. Tapi Allah tidak bisa dibohongi oleh dalam kondisi apapun. Maka tidak boleh kita merasa bahwa sholat kita, zakat kita, haji kita, jumat kita, jamaah kita, puasa kita bermanfaat apabila kita terjerumus ke dalam dosa namanya syirik. Karena syirik itu membumi hanguskan seluruh amal soleh yang kita lakukan. Tidak ada manfaatnya. Satu gantang atau satu drum daripada air susu kalau kemudian antum ambil kotoran anjing sebesar kuku, lalu masukkan dalam air susu tersebut, lalu diaduk. Bermanfaat gak susu itu? Kalau anda masih berani minum, itu artinya sudah kata orang orang kita begini. Oh. Kata orang Arab gini. Hmm. Kalau orang Arab begini kan dia nggak marah apa itu gini katanya. Tapi kalau digini kan baru dia marah. Karena ini sama dengan ini maksudnya. Kalau orang Arab bilang ini itu gini. Artinya otaknya udah gak beres gitu. Antum punya satu drum susu, segar, sapi, perahan. Ambil kotoran sapi sedikit, masukkan dalam aduk. Minum. Gak ada manfaatnya susu sebanyak itu apabila kemudian dimasuki kotoran. Dan Anda tahu kotoran telah masuk. Lebih kurang itu sebuah permisalan untuk tauhid yang suci apabila telah dimasukkan oleh syirik walau sebesar kuku, walaupun syirik itu nggak pernah sebesar kuku. Masukkan ke dalam aduk tidak ada artinya susu satu drum tersebut tidak ada artinya. Akidah antum, akidah kita menunjukkan bahwa sholat zakat, syahadat, puasa, haji tidak ada artinya kalau kemudian datang dosa syirik. Karena dosa syirik itu menghapuskan seluruh amal saleh yang dikerjakan oleh Bani Adam. Dan ketika para ulama di zaman itu sepakat untuk mengkufurkan dan mengkafirkan Banu Banu Ubaid Al-Qaddah, mustahillah para ulama sepakat di atas kesesatan. Karena Nabi telah menjamin lantas tajtama'a hadil umma ala balalah umat ini tidak akan pernah sepakat di atas sebuah kebatilan. Hadis ini terhadap para sahabat adalah sesuatu yang pasti. Adapun terhadap umat generasi berikutnya adalah umat yang mengikuti pemahaman sahabat. Ini harus dipahami tentang hadis ini. Umat ini berarti umat yang dibina Rasulullah ini siapa mereka? Sahabat. Sahabat ini para nabi, sahabat nabi tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Demikian juga generasi pengikut mereka. Generasi penerus mereka. Yaitu generasi tabi'in yang terus berjalan di atas manhatnya para sahabat. Generasi atba'ut tabi'in yang terus berjalan di atas manhatnya para sahabat. Generasi berikutnya, berikutnya, berikutnya masih berusaha semaksimal mungkin untuk menata agama mereka sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi dan generasi seterusnya sampai generasi kita. Para ulama kita ulama yang mengikuti generasi para sahabat. Tidak tidak akan mungkin sepakat di atas sebuah kesesatan. Tidak mungkin. Kalau ataupun yang ini tergelincir karena dia seorang manusia yang mungkin tergelincir, yang satu akan membantah. Kalau yang satu tergelincir, yang satu tidak akan menyetujui. Lihat para ulama kita. Yang satu punya pendapat, yang lainnya membantah pendapat itu. Yang satunya punya pendapat, yang lain membatalkannya. Pendapat itu datang karena pemahaman fikih yang berbeda. Dan wajar seorang manusia tidak akan ada yang sempurna, terkadang memiliki pemahaman yang lemah, namun dibatalkan oleh saudaranya. Mereka tidak setuju atas sebuah kebatilan yang terjadi. Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin rahimahumullah sepakat mereka berdua. Mereka adalah ulama ternama untuk mengembalikan tangan ke posisi semula setelah ruku. Berkata Asyik Nasun al bani rahimahullah, saya tidak ragu akan bid'ahnya perkara ini. Subhanallah. Lihat para ulama saling membenahi di antara mereka. Demikian juga ketika Syekh Albani rahimahullah menyarankan mengajak umat Islam, jenggot itu kalau sudah lebih di atas satu genggaman potong bawahnya. Berkata Syekh bin Bas yang Utsaimin haram itu. Lihat. Saling memberikan isi. Namun ini adalah sebagian kecil. Jangan dianggap mereka adalah orang yang bermusuhan. Mereka menunaikan ilmu sesuai dengan kewajiban mereka yang telah Allah embankan di pundak-pundak mereka para alim ulama. Tapi mereka adalah orang yang bersaudara. Mereka adalah orang yang saling mendoakan. Mereka adalah orang yang saling hatinya saling terkait satu sama lain. Terbukti Ibnu Bas mempelajari kitab-kitab Syekh Albani rahimahullah di dalam majelisnya. Terbukti Syekh Albani rahimahullah di dalam wasiatnya mengatakan tidak ada kehidupan saya seindah ketika berdakwah di kota Madinah bersama siapa? Bersama Ibnu Bas rahimahumullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surganya. Lihat Para sahabat, para ulama tidak sungkan berbicara tentang saudaranya, walaupun itu orang yang ia cintai, kalau ia yakin saudaranya salah. Tanpa harus kemudian terjadi saling benci di antara mereka. Hanya orang-orang yang tidak paham dari generasi bawah yang ingin menimbulkan fitnah kemudian merasa aneh. Merasa mereka bermusuhan. Sebuah cerita indah penutup majelis ini dalam masalah ini masih antara Syekh Al-Albani rahimahullah dengan Syekh Bin Diceritakan oleh murid daripada Syekh Bin langsung di kota Madinah ketika itu. Dan kita mendengarnya bahwa ketika Ibnu Baz menjadi rektor Jami'ah Islamiyah di kota Madinah dan Syekh Al-Albani diundang sebagai tim ahli atau dosen luar biasa dipilih ulama-ulama dunia untuk mengajar di, di, di jamiah pada waktu itu Syekh bin Bas rahimahullah mengeluarkan fatwa. Barang siapa yang membawa kendaraan mobil di atas 120 tabrakan, wafat, bunuh diri. Karena dia telah menyebabkan dirinya wafat. Karena dia telah menyebabkan dirinya wafat. Itu fatwa Syekh bin Bas. Dan sampai sekarang fatwa itu beredar. Barang siapa yang membawa kendaraan di atas 120 karena peraturan di sana kan sudah dibuat. Tidak boleh bawa kendaraan lebih dari 120. Kalau itu berbahaya. Barang siapa yang coba untuk membawa kendaraan di atas itu tabrakan, wafat, bunuh diri. Dan ketika fatwa itu didengar oleh seorang mahasiswa, dia langsung ingat Syekh Albani. Syekh Albani suka ngebut. Suka membawa mobil kencang. Lalu dinukilkanlah fatwa Syekh Bimbas ini ke Syekh Albani. Syekh, saya mendengar Syekh Bibas berfatwa seperti ini. Apa jawaban Syekh bani rahimahullah? Itu fatwa orang yang tidak ngerti seni nyetir. Nyetir itu punya seni. Syekh Bibas buta. Rahimahullah. Seorang ulama yang Allah ambil kedua bola matanya di umur di usia ke-20 tahun. Dan Allah mengatakan barang siapa yang Allah ambil nikmat mata daripadanya dan dia ridho Allah akan masukkan dia ke surga. Allah akan masukkan dia ke surganya. Dia sabar dengan itu, dengan musibah yang datang kepada dia itu, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Kita tidak bisa tidak memastikan surga untuk Syekh Bimbas, Cuma kita berharap hadis ini beliau dapatkan fadilahnya. Karena kita tidak tidak boleh mewajibkan surga untuk manusia siapapun orangnya. Karena itu hak Allah dan Rasul, hak Allah Subhanahu wa taala dan Allah sampaikan kepada Rasulnya orang-orang yang Allah inginkan. Syekh bin Bas buta rahimahullah. Kemudian ketika Syekh Albani mengatakan ini fatwa orang yang nggak ngerti seni nyetir. Tersinggung anaknya. Santri ini tersinggung. Masa Syekh bin Bas dikatakan begitu? Akhirnya entah dengan niat ingin sayang kepada Syekh bin Bas atau dengan niat yang lain kita tidak tahu, ia sampaikan fatwa Syekh, Albani kepada Syekh bin Bas. Ini kerjaan murid yang nggak tahu diri begini. Ya, mengeluar menukil-nukil fatwa menukil-nukil kalimat yang akan membuat seseorang ustaz merasa sesuatu dari saudaranya. Haram hukumnya, akhi. Itu namam. Walaupun atas dasar ilmu Anda berangkat. Hati-hati, mikir. Menukilkan kata yang Anda dengar tidak sesuai dengan kata. Hmm? Tidak boleh. Kalau kemudian akan dinukilkan juga, nukilkan katanya, jangan nukilkan siapa orangnya. Sehingga Ustadz itu tidak merasa sesuatu ada datang dari saudaranya. Karena siapa bisa masuk loh. Dan manusia adalah manusia. Dan ustadz juga manusia. Jangan nukilkan. Kalau memang kemudian Anda menemukan pendapat yang batin dari seseorang ustadz, kemudian Anda ingin menukilkan ke ustadz yang lain, nukilkan pendapatnya jangan nukilkan orangnya. Atau, atau kemudian Anda menemukan pendapat yang membantah ustadz yang lain. Jangan nukilkan orangnya. Nukilkan. Supaya kemudian hati tetap tidak saling berjauhan. Harus ada usaha dari kita untuk kemudian tidak membuat para ustadz ini berbeda pendapat dan kemudian saling sakit hati. Ya, karena murid juga punya pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pertikaian di antara para ustadz. Dan dunia telah menyaksikan hal itu sekarang. Dan itu terjadi dalam sekali internasional bukan saja nasional. Waliyadzubillah. Semoga Allah memaafkan kita dan menyadarkan kita kesalahan kita seandainya terjadi. Murid ini menukilkannya kepada Syekh Bimbas. Syekh, Syekh Albani mengatakan begini. Setelah saya nukilkan fatwa antum kemarin, ia jawabnya begini. Ini adalah fatwa orang yang ngerti seninya nyetir. Seandainya si bimbas orangnya hatinya sempit, pasti beliau marah. Berarti nyinggung saya, mentang-mentang saya buta. Tapi saya bimbas menghadapinya dengan senyum saja. Nukilkan lagi kepadanya, kalau dia berfatwa boleh, ini adalah fatwa orang yang belum pernah membayar dia. Dia antum tahu apa? Kalau nabrak orang tidak sengaja, orang itu wafat harus bayar dia 100 ekor unta. Jadi kalau Anda berfatwa ngebut boleh di jalanan dan Anda mengatakan itu boleh itu berarti Anda belum pernah bayar dia. Kalau Anda sudah pernah bayar dia 100 ekor unta, mikir untuk berfatwa lebih daripada 120. Coba lihat. Para ulama hati mereka adalah orang-orang yang bersih sesama saudaranya. Ilmiah adalah ilmiah. Syekh bin Baz, Utsaimin dan yang lainnya dari para ulama Saudi ya, memfatwakan wanita nggak boleh nyetir. Wanita nggak boleh nyetir. Fatwakan. Oleh karena itu di negara Arab Saudi sekarang satu-satunya negara yang wanita nggak dapat SIM itu Saudi Arabia. Gak ada SIM untuk wanita. Nggak boleh wanita nyetir di Arab Saudi. Harus dengan keluarganya keluar rumah. Ketika ditanyakan ke Syekh Al-Bani rahimahullah, Syalbani bilang, tanya kepada mereka, bolehkah wanita itu naik unta, naik keledai, boleh apa enggak? Kalau mereka jawab tidak boleh, mereka berseberangan dengan sejarah di zaman Rasul. Wanita naik unta. Kalau mereka katakan boleh, itu tandanya boleh nyetir. Karena nyetir lebih tertutup daripada naik unta. Unta diimbus angin, diterbangkan angin, pakaiannya sementara di atas mobil terjaga, apalagi pakai kaca film. Tertutup. Kenapa nyetir nggak boleh? Di atas unta boleh. Apa yang menyebabkannya boleh ini, boleh tidak, boleh di sini? Ketahuilah saudaraku, ini bukan hukum syar'i. Ini hukum kemaslahatan sebuah negara untuk menjaga kaum wanitanya. Jadi ini bukan hukum syar'i. Begitu Syekh Al-Bani rahimahullah menerangkannya. Walau kemudian beliau tidak setuju, beliau tidak mengatakan ini batilan harus dirubah. Ini hukum yang dibuat oleh oleh ulama untuk menjaga kemaslahatan sebuah negeri. Bukan hukum syar'i. Kalau hukum syar'i boleh, wanita nyetir tidak jadi masalah. Karena lebih lebih aman di atas mobil dibanding di atas unta dan keledai. Seandainya wanita tidak Rasulullah di atas unta dan keledai dan itu boleh, apa yang membuatnya tidak boleh di atas mobil? Namun mereka adalah ulama yang seperti yang kita katakan tadi hati mereka bersih dan mereka tidak akan sepakat di atas sebuah titik yang salah. Setiap ada yang benar pasti mereka sepakat. Oleh karena itu mereka sepakat tidak boleh demonstrasi, sepakat akan tidak bolehnya mencaci pemerintah di atas mimbar, sepakat akan tidak bolehnya uh, bom bunuh diri seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lainnya yang terlalu bersemangat. Ya, sepakat mereka. Namun di dalam poin-poin seperti ini mereka tidak sepakat. Karena yang satu melihat itu salah, yang satu melihat itu salah. Dan tidak terjadi sepakat para ulama di atas sebuah poin yang di situ memiliki nilai kelemahan syariat di dalam fatwa tersebut. Kembali kita katakan bahwa ketika para ulama di zaman itu sepakat mengatakan mereka kufur keluar dari agama Islam ini hujah. Para ulama telah sepakat di atas kebenaran. Menunjukkan bahwa ulama zaman dahulu sepakat perbuatan yang menghalalkan apa yang Allah, Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dengan merubah hukum adalah mengeluarkan orang dari agama Islam. Mencaci para sahabat mengeluarkan orang dari agama Islam. Dan sepakat para ulama untuk menghukumkan daulah Fatimiyah adalah daulah kufur, bukan daulah muslim. Ini menandakan walaupun mereka mereka sholat, walaupun mereka zakat, walaupun mereka beribadah, walaupun mereka ber, berjamaah, walaupun mereka berjumah, walaupun mereka berhaji, tidak ada artinya kalau mereka kemudian tidak tunduk 100% kepada syariat Islam. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين